Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amam ba'du. Profil yang dibentuk ini adalah untuk mensosialisikan Pondok Lirboyo sehingga akan lebih dipahami dan dikenal oleh masyarakat dan simpatisan Pondok Pesantren Lirboyo yang tujuan utamanya adalah ikut serta masyarakat mendukung dan mendoakan supaya pondok pesantren Leboyo tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para sesepuh-sepuh pondok Leboyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Sebuah pesantren yang telah berhasil mempertahankan pendidikan salafnya hingga di usianya yang ke-100 tahun. Pondok Pesantren Lirboyo didirikan oleh Kiai muda bernama Kiai Manap pada tahun 1910 Miladiah. Pondok Pesantren Lirboyo terletak kurang lebih dua setengah kilometer arah barat laut Masjid Agung Kota Kediri. Lirboyo adalah satu nama kampung sebenarnya itu. Kemudian nama kampung Lirboyo di nama kan pondok pesantren pejabat nama pondok pesantren pondok pesantren Lirboyo ini <clears throat> berumah tangga <clears throat> oleh Mbah Kiai Khalil oh iya Kang enek santi saiki kira-kira nek kebiren nggone ki Hasim wis kono paranono pengen mantu nek cocok akhirnya Mbah Kiai Soleh datang ke Tebireng nanyakan mana Kiai mantu saya tunjukkan bagi Abdul Karim akhirnya diakati langsung dan pakai diboyong ke Banjarmati kalau tidak salah itu bersama dengan empat santri kalau tidak salah. Nah, dia Soleh itu berkali-kali didatangi oleh kepala desa Lirboyo. Yang kepala desa Lirboyo itu adalah apa itu ditugas dari keraton Solo. Mbok iya to kiai nek jenengan niku gadah putra-putra napa santri-santri dipun salapaken teng Lirboyo. Mangke kersane ngisi. Lirboyo kersane ngaos. Akhirnya oleh Mbah Kiai didatangi di Istiharoi. Diambil alat tanahnya. Kemudian tanahnya dibau. Baunya wangi. Akhirnya walaupun belum ada apa-apa di sini akhirnya Mbah Kiai Abdul Ghani dibuatkan gubuk. Besoknya Mbah Kiai Abdul Ghani di sini dengan diberikan apa nasi itu satu ceting, satu ceting anu, dengan lauknya sak cukupnya Kemudian tiga hari banyak disusulkan ke sini. Dalam zaman waktu itu sudah ada santri yang ikut ngaji di sana. Kalau tidak dua ya empat. Nah, mulai saat itulah Lirboyo dimulai seperti itu. Mbah Yadul Karim eh, pertama kali berada di Lirboyo itu memang betul-betul berjuang mati-matian. Terutama dengan sendirian Mbah Yadul Karim itu. Jadi demikian apa uh, cerita berdirinya pondok pesantren Lirboyo. Pembelajaran di pondok pesantren Lirboyo bermula dari sistem pembelajaran yang sederhana, berupa pengajian sorokan, dalam dan masjid yang sederhana pula. Namun ternyata mampu menghasilkan santri-santri yang militan dan berkualitas yang mengundang kekaguman masyarakat. Terus berjalan dengan pakai pengajian saja. Jadi Mbah Kiai waktu itu belum ada sekolah, jadi pengajian dengan mempergiat riadoh kalau malam dan diajar apa itu ahlakul karimah sampai syariat pada waktu siang diberikan kepada semua para santri. Dari sistem ini, kemudian berkembang ke sistem klasikal, mengingat jumlah santri yang banyak dan berkemampuan berbeda. Setelah santri banyak, sebagian daripada santri itu berpikir kalau santri yang sekian banyaknya itu semua hanya mengandalkan ngaji kepada Mbah Kiai, padahal banyak santri yang masih kecil yang belum bisa membaca kalau ikut ngaji Mbah Kiai nggak nutut maka kita harus mengadakan pengajian secara sekolah. Madrasah itu sudah akhir tahun 31. Sebelum ta tahun 31 itu didirikan dua kali tapi tidak bisa berjalan. Pas abahnya Gus Maksum, Mbah jauh hari itu sudah berada di Sirboyo. Beliau ikut memegang tampuk pemerintahan pondok pesantren dan beliau coba didirikan lagi sekolah akhirnya didirikan lagi sekolah berjalan beberapa bulan kebetulan pas ada santri dari Lirboyo yang eh, apa itu dari Kebireng yang beliau pindah ke Lirboyo ngaji di sana yang bernama Kiai Fakih. Akhirnya pada tahun 31 ini saya, saya datang sini kepada Mbak Fakih Mbah Kiai tamat dari Tebiren. Iya. Sampai di sini Mbah Kiai di anu, beneran Kang, iki bocah-bocah gurung iso nulis. Bocah sing gurung iso nulis orang nulis, ora disuruh bangun madrasah Ya mulai itulah. Sehingga setelah Mbah Kiai Abdul Karim melihat bahwasanya apa itu madrasah itu manfaatnya besar beliau menulis dengan tulisan tangan sendiri beliau mengatakan santri sing durung bisa maca durung bisa nulis wajib melu sekolah. Kemudian pada kalau tidak salah itu 42 atau 43 zaman Jepang itu. Nah, Mbah, Sam, Mbah Samro itu pulang dari Termas ke Lirboyo. Hasil yang dibawa dari Termas yaitu masalah musyawarah dan masalah koidah sorfiyah. Jadi yang membawa musawaroh sampai sekarang ada musawaroh itu Mbah Amroti hasil daripada termas. Gitu. terus alhamdulillah sekolah berjalan seperti sekarang. Dalam mengelola pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Karim dibantu oleh dua menantu beliau, yakni Kiai Haji Marzuki Dahlan yang lahir pada tahun 1906 dan wafat pada tahun 1975. Dan Kiai Haji Mahrus Ali yang lahir pada tahun 1907 dan wafat pada tahun 1985. Setelah itu, Pondok Pesantren Lirboyo menjadi lebih agung dan anggun dengan bangunan masjid berpintu sembilan. Sarana belajar dan kamar santri yang semula sederhana mulai diatur lebih representatif, sehingga membantu santri secara psikologis dalam mengembangkan talenta untuk ditumbuh kembangkan lebih maju. Begitu pula manajemen pesantren mulai ditata. Sistem pendidikan dan pembelajaran yang tertib dan manajemen terarah itu mampu mengundang santri dari berbagai penjuru desa dan kota di Indonesia Bahkan, di negeri jiran pun, Lirboyo telah dikenal. Pondok pesantren Lirboyo, santrinya di induk dan unit-unit yang ada, putra maupun putri, tidak kurang daripada 10.000 siswa dan santri. Dari berbagai penjuru tanah air Indonesia yang ada, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan pilihan jaya banyak. Bahkan sekarang ini pun juga ada puluhan anak-anak yang dari Malaysia belajar di Pondok Pesantren Boyo. Kegiatan santri tidak hanya mengaji dan bersekolah di Madrasah Hidayatul Mubtadiin saja, tetapi juga ditambah kegiatan ekstra untuk memberi bekal santri ketika mereka kembali ke masyarakat. Mulai kegiatan fisik bela diri, pembinaan bahasa melalui English course dan kegiatan asah kebolehan berpidato, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan jurnalistik seperti Mading Hidayah yang menjadi cikal bakal majalah Mishkat atau media informasi santri dan masyarakat yang kini tersebar ke seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Sehingga santri mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Berdasarkan visi dan misi, mencetak muslim intelektual yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, serta mampu mentransformasikan ilmu agama. Pondok Pesantren Lirboyo merintis Universitas Islam Tribakti pada tahun 1966 yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Tribakti sejak tahun 1988 dengan Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, dan Fakultas Tarbiyah. Memperhatikan kebutuhan masyarakat yang memerlukan bimbingan dan rujukan dalam bidang agama. Pondok Pesantren Lirboyo membahas masalah-masalah kemasyarakatan secara tuntas diawali dengan pembahasan di Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin atau M3HM, hingga Lejnah Basul Masail Pondok Pesantren Lirboyo atau LBM P2L. Pondok Pesantren Lirboyo juga berperan aktif dalam Basul Masail bersama pesantren lain. Hasil Basul Masail itu kemudian disampaikan melalui lembaga dakwah Itihadul Mubaligin secara langsung ke masyarakat maupun melalui media massa di antaranya bekerja sama dengan portal berita, televisi, dan radio. Uh, kita masuk ke fatwa haram mengenai pelurusan atau rebonding rambut nih Pak. Rebonding. Ya, sebenarnya apa sih yang mendasari hal ini menjadi haram gitu Pak? Jadi yang mendasari haram karena menyerupai dengan orang-orang fasek yang itu bukan budaya orang Islam, bukan budaya kita, yang kita perlu untuk uh, membuat apa itu namanya pagar dari golongan kita untuk tidak menyamai kepada budaya-budaya yang dilakukan oleh mereka. Ya, wah itu sudah lama sebetulnya, sudah lama karena zaman Bahi Abdul Karim sudah ada, zaman Bahi Manus sudah ada, Bahi Manus sudah ada. Cuma pada waktu itu tidak dirintis yang begitu hanya bermakna. Akhir-akhir ini saja karena masanya sudah seperti itu ya dikoordinir dan dirintis dengan cara yang baik. Di sekarang disebut Safar Ramadan atau Itihadul Balikin sekarang disebutkan. Ini dikirim oleh masyarakat. sampai sekarang masih berlaku dan terus tiap tahunnya tidak kurang yang dikirimkan ke daerah yang diperlukan tidak kurang dari seribu santri. Beberapa tahun kemudian, berdiri Pondok Unit yang turut membantu mensukseskan program pembelajaran di Pondok Induk. Diawali berdirinya Pondok Pesantren Haji Mahrus atau HM pada tahun 1952. Pondok Pesantren Haji Yakub atau HY oleh Kiai Haji Yakub bin Soleh pada tahun 1978. Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muktadiat oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1985. Pondok Pesantren Putri Tahfidil Quran oleh Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki pada tahun 1986. Pondok Pesantren Putri HMK oleh Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus pada tahun 1986, Pondok Pesantren HM Putra atau Al-Mahrusiyah oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahrus pada tahun 1988. Pondok Pesantren Darussalam oleh Kiai Haji Ahmad Mahin Toha pada tahun 1993. Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Ar oleh Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Zainuddin dan Nyai Hajah Aina Ainaul Mardiah pada tahun 1995. Pondok Pesantren HM Antara atau anak tahap remaja Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur pada tahun 1996. Madrasah Murad Tilil Quran oleh Kiai Haji Maftuh Bahsul Birri yang berkembang menjadi pondok pesantren Murad Tilil Quran pada tahun 2009. Program-program yang ada di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Arisalah Lirboyo Kota Kediri adalah program pendidikan Al-Quran dengan memakai Rosam Usmani, pendidikan diniah dengan mengikuti kurikulum Pondok Pesantren Lirboyo, dan pendidikan formalitas yaitu mulai dari SD, SMP, dan SMA dengan mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Pondok pesantren Hai Mantara ini hmm, satu pondok yang dikhususkan untuk menampung anak-anak yang memang masih butuh bimbingan secara khusus seperti anak-anak yang masih eh, dalam tahap remaja. Untuk usia kita tidak membatasi penekanan pendidikan anak-anak ini terutama di dalam bidang masalah eh, bacaan Al-Quran dan akhlak. Di samping menaungi pondok-pondok unit, pondok pesantren Nurboyo juga menaungi pondok-pondok cabang. Di antaranya yang pertama adalah Pondok Pesantren Nurboyo Cabang Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang berdiri pada tahun 1989 Masehi. Yang kedua, Pondok Pesantren Lurboyo cabang Sedayu, Kecamatan Turan, Kabupaten Malang yang berdiri tahun 1997. Yang ketiga, Pondok Pesantren Lurboyo cabang Sidomulyo, Kecamatan Bagong, Kabupaten Blitar yang berdiri tahun 2006. Pondok Pesantren Lirboyo ada seperti saya ini sanawiyah dan aliyah formal timbul juga di Abisalah juga ada SMA e dan SMA. Ini adalah pengembangan daripada Pondok Pesantren Lirboyo yang dikembangkan oleh unit-unit untuk yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam menuntut ilmu-ilmu agama yang ada. Pondok pesantren Imam Makrusia bersamaan dengan pondok-pondok pesantren unit yang lain seperti Pondok HMK, HM Antara, HY, dan mubtadi'at. Jadi ini tidak ada lain adalah satu grup di bawah naungan pondok pesantren induk pondok besar yang mana tidak lain adalah sebagai penampungan anak-anak yang ingin dia sekolah formal dan sekolah dunia Dalam konteks untuk menguatkan pojok dan pojok supaya saling bahu membahu, saling kuat menguatkan, saling mengembangkan. Yang jelas yang penting pojok-pojok unit itu juga afilas afilasinya ke pojok induk menguatkan pojok induk. Hingga kini, Lirboyo yang berkembang dengan pesat tidak pernah meninggalkan prinsip utamanya, yaitu pembelajaran secara salafi jika pesantren lain telah mencoba menyamakan diri dengan pendidikan formal di bawah naungan suatu departemen atau kementerian pemerintah, maka Lirboyo tetap berpegang teguh dengan kurikulum salafnya yang justru semakin diminati oleh masyarakat luas. Ilmu yang diajarkan yang pertama kali yang dibawa oleh pendiri itu adalah ilmu ya ilmu agama itu. Hakikatnya ya. Pewaris yang diberikan kepada sesepuh itu bukan pondok hakikatnya, tapi ilmu. Nah, nanti apa gunanya kita tetap mempertahankan pondok sedangkan ilmunya tidak kita wariskan? Ini alasannya Lirboyo tidak mau bukan karena Lirboyo itu benci dengan umum, bukan atau benci dengan tidak mau dengan itu bukan hanya karena ngiman. Kalau Lirboyo terjun ke sana pisan, siapa nanti yang seperti Lirboyo itu? Kini, di usianya yang ke-100 tahun, Pondok Pesantren Lirboyo dengan berpedoman kepada prinsip al-muhafadzatu alal qadimi wal ahlu bil jadidil aslah Pondok Pesantren Lirboyo senantiasa berusaha mengembangkan kepribadian Rasulullah ke dalam jiwa para santri, membina masyarakat, mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pondok Pesantren Lirboyo secara menyuruh beradaannya adalah sampai sekarang sudah berusia 100 tahun atau dikatakan satu abad. Di mana Pondok Pesantren Boyo satu abad ini mengalami beberapa masa-masa yang bermacam-macam. Sedangkan Islam ini yang kuat, Islam yang masih relevan dengan ajaran Islam adalah pesantren. Harapan saya, Del Boyo itu pelajarannya sudah tinggi, namun bagaimana para santri itu bisa mengembangkan di daerahnya masing-masing. Apa kita mengharapkan kepada seluruh keluarga, khususnya Turiah dari Mbak Abdul Karim, menegakkan niat, menguatkan niat untuk melaksanakan apa yang telah dipakai oleh sesepuh kita. Itu kata Balir Boyo nasihatnya, Abdomir Fiddomir. Wa malam ya'rif marzi abdomir, falaisa lahu domir. Itu artinya domir itu di hati. Dan tidak usah saya beri inau sunen di tandaan. Nek wong sing ora ngerti rupanya kan di hati. Jadi tidak perlu kita jadi orang alim. Ini ijtihad Malir Boyo pertama kali domir isyarah itu harus dimengerti dan pengertian yang langsung dari Allah. Alhamdulillah kami ikut serta bersyukur yang sangat dalam bahwa Lirboyo betul-betul diberi panjang umur ya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa melewati usia satu abad. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat betul, berkah betul masa depan untuk bunda Lirboyo. Pesan saya mendalam saya sebagai sama-sama zuriyah sama-sama putra wayah daripada Mbahnya Abdul Karim siapa yang akan menjadi pengasuh, siapa yang akan mengajar Reboyo, kami persilahkan siapa saja. Pokoknya yang penting mereka yang istiqomah di pondok pesantren dan beliau sanggup mengajar ngaji kitab kepada santri-santri utamanya membimbing jamaah dalam tiap-tiap waktu. Lirboyo Masihkah tebu-tebu berderet manis sepanjang jalan menyambut langkah gamang santri anyar menuju gerbangmu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan bangunan-bangunan bergaya Spanyolan dan pabrik-pabrik yang angkuh? Lirboyo masihkah mercusuar-mercusuar Petromax sepanjang bambu, setia menunggui para santri bersaharul layali ataukah tentunya neon-neon benderang kebiruan yang berjaga ini seperti bola-bola lampu menggantikan teplok-teplok kotaan. Lirboyo, masihkah beberapa santri menghafal iklal di tengah terumpun tebu dan senandung matan-matan Alfiah dan Imriti membuai merdu? Ataukah seperti di mana-mana telah digantikan lagu-lagu Melayu lewat transistor-transistor bawaan teknologi canggih masa kini. Lirboyo, masihkah perdebatan pendalaman dalam halkoh-halkoh musyawarah menghidupkan malam-malammu penuh semangat dan gairah? Ataukah seperti di mana-mana, diskusi-diskusi, syarat istilah tanpa kelanjutan dinilai lebih bergengsi dan bergaya. Lirboyo Masihkah santri-santri bersama melakukan salat setiap waktu membulu derajat-derajat ganjaran yang berlipat 27? Ataukah seperti di mana-mana semua orang seperti tak punya waktu memburu saat-saat kesendirian untuk diri sendiri. Lerboyo, masihkah penghuni-penghunimu percaya pada percikan sawah berkah Mbah Mana, Mbah Marzuki dan Mbah Maharus? rahimahumullah ataukah seperti di mana-mana itu tidak mempunyai arti apa-apa kecuali bagi dikenang sesekali dalam upacara haul yang gegap gempita. Lerboyo, masihkah senggotmu terasa berat bagi penimba ataukah justru lebih berat lagi? Lerboyo, kaifal hal, bagaimana kabar Guswar? Gus Idris, Gus Imam, Gus Maksum, Lerboyo di mana-mana kini tersebar Mbah Manap, Mbah Manap. Di mana-mana kini tersebar Mbah Marzuki, Mbah Marzuki. Di mana-mana kini tersebar Mbah Mahrus, Mbah Mahrus. mereka lah yang meski dalam ukuran yang lebih kecil ketika di sini mampu mengalahkan senggotnya. Lerboyo bagaimana di sini? El boyo according to go.